dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berhukum atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara kita dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan penjelasan tentang sifat orang-orang munafik adalah di antaranya mereka tidak mau berhukum dengan syariat Allah. Mereka mengaku muslim, mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, mungkin juga melakukan solat, tetapi tidak mau berhukum dengan syariat Allah, maka ini adalah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana di dalam rangkaian ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu surat An-Nisa mulai dari ayat ke-60 sampai 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna" أنهم آمنوا unzila ilaika wa ma unzila min قبلك Tidakkah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang menyangka atau mengklaim bahwasannya mereka telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Yuriduna ayyatahakamu ila taguti. Mereka ingin berhukum kepada tagut. Yaitu berhukum kepada orang yang menetapkan hukum selain daripada hukum Allah wa qad umiru ayyakfuru bih padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari togut itu wa yuridu wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian. Kita berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan hukum yang diturunkan kepada Rasul. Maka engkau akan melihat orang-orang munafik tersebut berpaling darimu dengan sebenar-benarnya berpaling. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim? Maka bagaimanakah keadaan mereka apabila mereka ditimpa musibah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri? Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu. Yahlifuna billahi in aradana illa ihsana wa taufiqa. Mereka bersumpah dengan nama Allah Seraya mengatakan, sesungguhnya yang kami inginkan tidak lain kecuali untuk ihsana wa taufiqah. Berbuat ihsan, berbuat baik supaya tidak ada masalah dan taufiqah untuk menyatukan. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Jemaah sekalian, tentang ayat ini, penulis di bagian akhir bab ini menyebutkan dua asar. Dua asar yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Berikut kita bacakan asarnya. Waqala Syabi. Ini di bagian akhir bab ini. Ada dua asar menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Kita melangkah melewati beberapa dalil untuk memahami ayat ini lebih baik insya Allah dengan dengan memahami sebab turunnya. Imam ash syafii berkata, dan disebutkan dalam sebagian riwayat ini beliau riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu Karena Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Dahulu ada seorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan Yahudi berselisih. Jadi ada persengketaan yang harus mereka selesaikan. Faqala al-Yahudi, natahakamu ila Muhammadin. Maka Yahudi berkata, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Minta beliau yang menetapkan hukum atas perselisihan mereka. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena Yahudi ini mengetahui Muhammad tidak akan mungkin mengambil uang sogok atau harta sogokan. Jadi hukumnya adil. Wa qala al-munafiq natahakamu ilal yahud li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Tetapi orang munafik yang mengaku muslim ini malah berkata, kita berhukum saja kepada orang Yahudi. Karena dia mengetahui orang-orang Yahudi itu suka makan sogokan. Gampang disogok. Fattafaqa ala ayyatiya kahinan min juhainah. Maka pada akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi seorang dukun dari Juhainah, salah sebuah salah satu kabilah Arab yang terkenal. Fayataha kama ilaihi. Lalu mereka berhukum kepadanya. Fanazalat alam tara ilal ladina yaz'umun sampai akhir ayat turunlah ayat ini surat An-Nisa ayat ayat berapa tadi? 60 sampai 62. Jadi inilah sebab turunnya ayat. Ada kisah lain, riwayat lain disebutkan juga oleh penulis di akhir bab wakila nazalat fi, rauj, fi rajulain ikhtasama. Juga dikatakan ayat ini turun terkait dengan dua orang yang sedang berselisih. Faqala ahaduhuma natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari keduanya berkata, "Ayo kita angkat permasalahan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau yang putuskan hukum." Wa qala al-akhar ila Ka'b ila Ka'b ibn al-Ashraf. Namun satunya lagi berkata, "Kita datang saja kepada Ka'ab bin al-Ashraf." Ini adalah seorang dukun. Summa tarafa'a ila Umar. Kemudian akhirnya mereka bersepakat untuk datang kepada Umar. Minta hukumnya Umar saja. Fadzakaralahu ahaduhuma al kisah Maka salah seorang menceritakan kisahnya. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka atau salah seorang menceritakan apa yang mereka perselisihkan tadi. Mau berhukum kepada Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Umar kemudian bertanya untuk memastikan kepada orang yang tidak ridho dengan hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akadalik, benarkah seperti itu? Kamu tidak ridho berhukum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala na'am. Dia berkata, iya benar. Fadarabahu bisayfi faqatalahu. Maka Umar memenggal lehernya, akhirnya Umar membunuhnya. Matilah dia. Inilah jemaah sekalian, sebab turunnya ayat ini ada dua kisah yang disebutkan. Iya. Jemaah sekalian, di dalam rangkaian ayat-ayat yang mulia ini, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya pelajaran yang pertama, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berhukum dengan syariat yang Allah turunkan. Di mana bisa kita dapatkan syariat yang Allah turunkan itu? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan syariat Islam ini yang terdapat dalam Al-Quran As-Sunnah memiliki sistem hukum yang terbaik. Bagaimana tidak? Dia turun dari Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Namun sangat disayangkan ternyata banyak orang yang merasa lebih pintar daripada Allah lebih tahu daripada Allah. Sehingga mereka berpaling dari syariat Allah, kemudian mereka buat sendiri-sendiri. Mereka buat hukum-hukum sendiri. Mereka buat aturan-aturan perundang-undangan dan hukum-hukum sendiri. Mereka merasa lebih pintar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih sangat disayangkan lagi, ada orang-orang yang mengaku muslim, tetapi mereka lebih memilih hukum-hukum yang diproduksi oleh orang-orang kafir. Yang keluar dari kepala-kepalanya orang kafir. Dari hasil pemikiran mereka. Itulah yang diadopsi dan dipelajari di, fakultas-fakultas hukum di negeri-negeri Islam. Ini sungguh sangat disayangkan. Sementara dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, ada aturan-aturan yang jauh lebih baik. Yang pasti lebih baik. Dan pasti mendatangkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang maha mengetahui dan maha hikmah. Yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang paling pantas untuk kita. Dan jemaah sekalian, Allah telah menegaskan tentang kelengkapan hukumnya. al Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sempurna itu artinya seluruh aspek kehidupan kita sudah diatur dalam agama Islam. Dan apabila kita belajar fikih, kita belajar di bab toharah misalkan, subhanallah, begitu lengkap. Bagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW ketika kita mulai bangun tidur, apa yang harus kita lakukan, bagaimana doanya, ketika kita buka pakaian, Ketika kita pakai pakaian lagi, ketika kita masuk WC, ketika kita dalam WC, kita keluar WC. Bagaimana adab-adab istinja? Bagaimana adab-adab bersuci? Dijelaskan detail yang kita pelajari dalam buku-buku fikih. Sangat detail. Maka jemaah sekalian, apabila urusan-urusan yang sangat pribadi itu diatur dalam Islam, bagaimana mungkin hukum bernegara, undang-undang, dan hukum untuk menyelesaikan permasalahan antara manusia, kemudian tidak diatur dalam Islam? Nggak mungkin. Yang kecil-kecil saja itu diatur dalam Islam. Urusan ranjang suami istri diatur begitu detail dalam Islam. Kalau kita baca buku-buku fikih, bagaimana mungkin urusan negara, urusan hubungan internasional, urusan masyarakat tidak diatur dalam Islam. Enggak mungkin jemaah sekalian. Cuman masalahnya kita belum selesai kitab taharah, sudah selesai belajar. Masuk kitab sholat, selesai belajar. Jadi nggak selesai-selesai, nggak nyampe-nyampe kita di bab tentang hukum-hukum bernegara. Nggak nyampe-nyampe di bab sana. Memang masih jauh babnya. Masih harus melewati kitab puasa, kitab haji, kitab zakat, jenazah, baru sampai di permasalahan-permasalahan hukum, ekonomi, undang-undang, politik, pemerintahan. Kita mungkin jarang sampai ke sana. Dan sangat disayangkan, banyak kaum muslimin memang tidak punya semangat untuk mempelajarinya. Tetapi dia masuk fakultas hukum, dan dia begitu semangat mempelajari teori-teori hukum, atau fakultas ekonomi, teori-teori ekonomi yang berasal dari orang-orang kafir, yang pada umumnya bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Subhanallah. Dia membuang emas, kemudian mengejar kotoran. Meninggalkan emas, mengejar kotoran. Itulah yang terjadi pada kaum muslimin jamaah sekalian. Dan pelajaran juga yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini menjelaskan kepada kita di antara sebab musibah Allah timpakan kepada manusia karena mereka berpaling dari hukum Allah. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim. Di ayat ke-62 Allah mengatakan, maka bagaimana keadaan mereka apabila mereka ditimpa musibah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, yaitu mereka tidak mau berhukum dengan syariat Allah. Maka ini adalah sebab sebuah negeri atau satu daerah Allah timpakan musibah. Karena mereka tidak berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kapan kita menyadarinya? Di dalam hadis Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum dan tidaklah para pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan syariat Allah dan mereka hanya memilih-milih saja mana syariat Allah yang mereka inginkan. Kalau menguntungkan sejarah duniawi, itu saja yang mereka pilih. Kalau tidak menguntungkan, tidak mereka terapkan. Maka kata kata Rasulullah SAW, tidaklah mereka melakukan itu kecuali Allah akan timpakan musibah itu di tengah-tengah mereka. Jadi ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita di antara sebab manusia Allah timpakan azab karena mereka berpaling dari hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih saja mana menurut mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka atau yang menguntungkan. Kalau yang menguntungkan mungkin bicara uang, maka itu yang mereka terapkan. Kalau tidak, maka tidak. Subhanallah. Ini sudah Allah ingatkan di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, termasuk pelajaran penting dalam ayat-ayat yang mulia ini, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mau berhukum dengan syariat Allah, maka dia adalah orang munafik. Bahwa itu adalah sifatnya orang-orang munafik tidak mau berhukum dengan syariat yang Allah turunkan. Sebagaimana kata Allah, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Mari kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan atau dengan hukum Rasul," maka kamu perhatikan, kamu lihat orang-orang munafik itu berpaling dengan sebenar-benarnya berpaling. Jadi jemaah sekalian, ini adalah sifat orang-orang munafik yang tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Jadi seorang muslim yang tidak mau berhukum dengan syariat Allah, pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik. Dan gak mungkin dia sukses di dalam kepemimpinannya. Kalau dia tidak berhukum dengan syariat Allah. Tidak mungkin satu negara meraih keberhasilan keberhasilan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kalau mereka tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain. Ayat ini juga mengingatkan kita, orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah termasuk kategori kategori togut. Dan kategori togut itu ada tiga. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, togut itu adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Ini kata umumnya para ulama. Namun Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan definisi yang lebih mencakup. Kata beliau, togut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Togut itu artinya setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah dengan cara disembah, diikuti, atau ditaati. Jadi ada tiga jenis togut. Manusia atau hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Yang pertama disembah, diibadahi. Yang kedua diikuti. Diikuti itu seperti ulama usuk. Seperti ulama usu dan para dukun yang diikuti, tukang sihir. Yang ketiga, yang ditaati. Yang ditaati dalam menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal atau ditaati dalam berhukum dengan selain syariat Allah. Itulah para pemimpin. Para pemimpin bisa menjadi togut ketika dia berhukum dengan selain syariat Allah lalu orang-orang ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Namun jemaah sekalian perlu dipahami di sini sebagaimana telah kita jelaskan di bab sebelumnya berhukum dengan selain syariat Allah pada dasarnya adalah kufur asgar, kufur kecil. Pada dasarnya adalah kufur kecil. Tapi bukan berarti dosanya kecil, itu dosa besar. Namun bisa menjadi kufur besar Kufur kecil, dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Kufur besar, kufur akbar, menyebabkan pelakunya murtad. Pada asalnya, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, itu adalah kufur asgar, dosa besar. Tetapi, kalau dia terjerumus dalam satu dari tiga hal, maka menjadi kufur akbar. Kita ingatkan kembali, yang pertama, kalau dia memiliki keyakinan hukum buatan manusia itu sama kedudukannya dengan hukum Allah. Sehingga suka-suka kita mau milih yang mana. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sekedar dia memiliki keyakinan seperti ini. Belum dia berhukum. Tapi dia punya keyakinan seperti ini. Jadi ini enggak berbicara tentang pemerintah. Enggak khusus pemerintah. Tapi berlaku untuk semua orang. Ada orang bukan pemerintah, bukan siapa-siapa, tapi dalam keyakinannya hukum buatan manusia sama saja dengan hukum Islam. Terserah kita saja, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Dia mengatakan hukum buatan manusia terserah, mau itu hukum adat, hukum adat yang biasa dipakai di daerah-daerah di suku-suku atau hukum internasional atau hukum peninggalan penjajah itu lebih baik daripada hukum Islam. Ini lebih parah lagi. Maka sudah jelas, orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena itu, karena berarti dia mendustakan firman Allah, "Wa man مِنَ اللَّهِ hukman لِقَوْمِ yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Kalau dia tidak yakin lagi hukum Allah lebih baik, maka hilang keimanannya. Jadi jemaah sekalian, ketika seseorang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia masih yakin sebenarnya hukum Allah lebih baik, maka dia disebut pelaku syirik kecil atau kufur kecil, pelaku dosa besar, tidak sampai menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Tapi kalau dia anggap sama saja, atau bahkan selain hukum Allah itu lebih baik, maka saat itu dia menjadi kafir, murtad keluar dari Islam. Dan yang ketiga, itulah yang kita bahas di bab sebelumnya, yaitu apabila seseorang menghalalkan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebagaimana telah kita bahas di bab yang sebelumnya. Iya. Jadi ini tidak otomatis kemudian kita mengkafir-kafirkan orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Dan perlu kita ingatkan kembali jemaah sekalian berhukum dengan selain syariat Allah itu nggak terbatas pemerintah. Orang yang apa namanya dia tidak punya kuasa, dia tidak punya jabatan, tapi dia menginginkan hukum buatan manusia dibandingkan hukum Allah sama saja. Jadi ini berlaku umum peringatan untuk seluruh kaum muslimin. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari rangkaian ayat-ayat ini adalah hendaklah kita waspada dengan makar setan. Dan bahwa termasuk keinginan setan mengajak kita berhukum dengan selain syariat Allah. Kata Allah, "Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Allah perintahkan kepada kita untuk mengingkari semua hukum yang tidak berdasarkan syariat Allah namun setan menginginkan untuk menyesatkan kita dengan kesesatan yang jauh. Kata para ulama, arti setan di sini bisa jadi setan manusia, bisa jadi pula setan jin. Karena yang dimaksud dengan setan adalah yang suka menyesatkan orang. Kata Allah, setan menginginkan untuk menyesatkan mereka. Itulah namanya setan, yang suka menyesatkan. Walaupun dia mungkin dipanggil sebagai orang terhormat, dipanggil profesor, dipanggil doktor, atau bahkan ustad, tapi suka menyesatkan, dia adalah setan menurut syariat. Makanya Allah tegaskan, syayatin al-insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan-setan jin itu ada. Jadi jemaah sekalian hati-hatilah, jangan sampai kita ini menjadi setan yang menyesatkan orang. Begitu pula menghalang-halangi orang melakukan kebaikan, juga setan. Intinya setan itu ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini bahwasannya di antara kepintaran orang munafik atau lebih tepat kelicikan mereka, bukan kepintaran. Dan sifat mereka adalah mengaku-ngaku dalam berbuat kerusakan atau berhukum dengan selain syariat Allah di sini, tapi mereka mengaku-ngaku untuk melakukan ihsana wa taufiqa. Subhanallah jemaah sekalian, ini peringatan dari Allah, hati-hati. Ini ciri-ciri orang munafik. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menyesatkan manusia. Mereka berhukum dengan selain syariat Allah. Mereka tidak mau berhukum dengan syariat Allah. Apa alasan mereka? Di sini disebutkan dua. Yang pertama ihsanan untuk melakukan yang terbaik supaya nggak ada masalah dan supaya tidak ada yang mencelah. Orang-orang munafik itu takut dicelah. Dan bukan sifat orang beriman takut dicelah. Orang beriman itu la yakhafuna laumata laim. Tatkala dia menjalankan syariat Allah, dia tidak takut celaan orang yang mencelah. Dia nggak peduli dengan celaan orang yang mencelah. Sebagaimana sudah pernah kita bahas di bab tentang takut kepada Allah. Allah yang pantas untuk kita takutkan, bukan celaan manusia. Sebagaimana kita tidak boleh juga mengharap pujian manusia, kita juga tidak boleh takut dengan celaan manusia. Ini maknanya, supaya nggak ada masalah, supaya nggak ada orang mempermasalahkan, ketika mereka berhukum dengan selain syariat Allah. Kemudian wa taufiqa. Yang kedua, mereka ingin mengumpulkan, ingin menggabungkan. Maksudnya apa? Menggabungkan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Supaya tidak terjadi perpecahan antara orang beriman dan orang-orang kafir, sudahlah, jangan pakai hukum Islam. Pakai saja hukum buatan-buatan manusia supaya orang-orang kafir itu juga bisa terima. Inilah cara-caranya, sikap dan sifatnya orang-orang munafik. Maka jemaah sekalian hati-hati. Jangan sampai dalam diri kita ada sifat orang-orang munafik. Pingin bersatu dengan orang-orang kafir. Dan takut menerapkan syariat Allah. Nanti orang-orang kafir bisa marah. Nanti mereka bisa memberontak. Nanti mereka bisa memisahkan diri dari negara kita. Ini semua kerjaannya para penakut yang bersifat munafik, takut menerapkan syariat Allah, takut kepada manusia, takut kepada orang-orang kafir. Padahal dengan menerapkan syariat Allah, disitulah kunci pertolongan Allah, disitulah kunci keberkahan negeri. Allah, teras, Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan yang melimpah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka disebabkan apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini kunci kemakmuran negeri. Kenapa kita berpaling? kepada hukum-hukum buatan manusia itu yang bertentangan dengan syariat Allah. Lalu kita tinggalkan syariat Allah, padahal disitulah kunci untuk kemakmuran negeri kita. Dan itu janji Allah. Apakah kita ragu dengan janji Allah? Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, betul-betul mereka menjalankan syariat Allah, Allah telah berjanji, la alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh benar-benar kata Allah, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan yang melimpah dari langit dan bumi. Jadi jemaah sekalian, sebagai seorang muslim seharusnya mengingat amanah Allah. Jabatan itu amanah. Kepemimpinan itu amanah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kita. Innakum satahrisuna alal imamah. Wasatakunu nadamah yaumal kiamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, ini tugas para pemimpin yang paling utama. Menerapkan syariat Allah di muka bumi. Dan syariat Allah tidak mengandung kezaliman sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para khulafa beliau, khalifah yang empat menerapkan syariat Islam, menerapkan syariat Allah dengan sebaik-baiknya dan di bawah pemerintahan mereka tidak hanya orang-orang muslim. Juga ada orang-orang kafir. Malah orang-orang kafir di Baitul Maqdis yang dulu dikuasai oleh Romawi, imperium Nasrani besar dahulu yang dikalahkan oleh umat Islam di Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani di Baitul Maqdis ketika itu mereka dengan senang hati diperintah oleh kaum muslimin dan mereka lebih senang dibandingkan dulu mereka diperintah dengan yang seagama dengan mereka. Makanya di kemudian hari orang-orang Nasrani ini, orang-orang Romawi mau balik lagi merampas Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin, orang-orang Nasrani yang di situ nggak mau. Nggak mau bergabung dengan Romawi kembali. Karena mereka merasakan lebih nyaman, lebih adil hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Jadi jemaah sekalian, Jangan ada anggapan kalau diterapkan syariat Islam, nanti orang-orang kafir dizolimi. Sama sekali tidak. Justru Islam sangat mengharamkan kezoliman kepada siapapun. Bahkan Allah telah mengingatkan kepada kita secara khusus. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa akrabu taqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksud ayat ini kepada orang kafir. Janganlah kebencianmu kepada mereka membawamu tidak berlaku adil kepada mereka.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 pemerintahan yang bersyariat Islam dibandingkan yang tidak bersyariat Islam. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada peringatan bagi kita di antara cara orang-orang untuk merealisasikan tujuan-tujuan buruknya atau cara-cara yang tidak benar yang mereka tempuh adalah dengan beralasan kita ingin melakukan perbaikan. Kita ingin kebersamaan. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Yang Allah peringatkan kepada kita di dalam ayat yang mulia ini, jangan kita tertipu oleh mereka. Kemudian dari asar yang telah kita sebutkan tadi, juga ada pelajaran bagi kita menerima sogokan itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Menerima sogokan itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Walaupun ulama menjelaskan sogokan yang dimaksud di sini, riswa yang dimaksud, yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan dan yang disogok tempatnya di neraka. Maknanya adalah orang yang menyogok untuk melakukan kebatilan atau menolak yang benar atau mengambil yang bukan haknya atau membuat orang yang punya hak tidak bisa mendapatkan haknya maka inilah sogok yang diharamkan dalam syariat tetapi orang yang terpaksa harus menyogok demi untuk mengambil haknya yang ditahan kalau nggak disogok nggak dikasih maka dia tidak berdosa, yang berdosa hanya yang menerima sogokan. Yang berdosa hanya yang menerima sogokan. Jadi hanya satu pihak yang berdosa. Adapun kalau sama-sama ingin mengambil yang bukan haknya atau menyerahkan yang bukan haknya, maka dua-duanya berdosa. Maka di dalam riwayat yang menjelaskan kisah turunnya ayat ini, suka menyogok dan menerima sogokan adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta umat Islam seharusnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sogokan. Jemaah sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sini, namun mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan berhukum uh, kepada uh, hakim, misalnya kita di pengadilan Ustadz. Apabila kita menerima gugatan ataupun misalnya kita ada hak kita yang didolimi oleh orang lain, kemudian tidak ada jalan lain selain kita memintakan keputusan di pengadilan, itu seperti apa Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Apabila hakim sekedar memutuskan untuk mengambil hak kita atas untuk diserahkan kepada kita, hak kita pada orang lain untuk diserahkan kepada kita, maka itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ada orang berhutang kepada kita nggak mau bayar, laporkan kepada hakim, memaksa dia untuk membayar. Dia mampu, dia nggak mau bayar. Kita laporkan kepada hakim, memaksa dia untuk membayar. Maka ini tidak bertentangan dengan syariat, malah bersesuaian dengan syariat. Jadi tidak masalah, tergantung bagaimana keputusan hakim kalau hanya sekedar mengambil hak kita sebatas hak kita tidak melampaui batas maka itu tidak bertentangan dengan syariat justru sesuai dengan syariat anak saya pernah nikah dengan tapi sekarang sudah pisah karena soal agama dapat anak satu Nah, gimana anaknya? Apakah boleh datang di saat orang tuanya sedang merayakan hari raya orang tuanya? Anak saya perempuan. Jadi maksud pertanyaan ini, apakah anak boleh datang saat orang tuanya merayakan hari raya kekafiran mereka? Maka tidak boleh. Tidak boleh mendatangi atau membantu atau sekedar mengucapkan selamat terhadap perayaan hari kekafiran, hari raya orang-orang kafir. Dan ini sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan pendapat. Buka semua buku-buku fikih, semuanya melarang orang muslim ikut-ikutan, ikut hadir, ikut membantu atau sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi yang kekafirannya sudah jelas-jelas merayakan hari lahir Tuhan atau merayakan hari lahir anak Tuhan. Itu sudah jelas-jelas kekafirannya. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wa qalu الرَّحْمَنُ rahmanu walada جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا idda. Takadu samawatu مِنْهُ minhu الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا takhirul jibalu hadda an walada. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maka Allah tegaskan, sungguh kalian telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan kalian. Dan gunung-gunung runtuh serta bumi terbelah karena mereka mengklaim Allah punya anak. Subhanallah. Luar biasa kemurkaan Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Kok kita mengatakan selamat? Allah lagi murka kepada mereka karena mengatakan Allah punya anak, kita malah mengucapkan selamat. Lebih baik kita ucapkan selamat kepada orang yang korupsi. Selamat korupsi. Itu dosa, tapi dosanya lebih ringan. Itu lebih mending. Padahal kita tentunya semuanya sepakat. Nggak pantas kita ucapkan selamat kepada orang yang korupsi. Begitu pula orang yang sedang minum khamar. Nggak pantas kita katakan selamat menikmati. Maka lebih tidak pantas lagi mengucapkan selamat terhadap orang-orang yang melakukan kekafiran. Iya. Jadi tidak boleh. Namun anak itu tetap harus berlaku baik kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Dan bahkan didik anak ini baik-baik, semoga dia bisa mendakwahi orang tuanya kelak. Jangankan orang tua kafir biasa, orang kafir yang memaksa anaknya untuk kafir, tetap Allah perintahkan berlaku baik, tapi nggak boleh mengikuti mereka. Sebagaimana di surat Luqman Allah menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa kalau kedua orang tuamu yang kafir memaksamu agar kamu mempersekutukan aku menyembah kepada selain aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya maka jangan kamu taati keduanya kemudian jemaah sekalian perhatikan lanjutan ayat huma fid dunya ma'rufa namun tetap pergaulilah kata Allah kedua orang tuamu yang kafir itu yang memaksamu untuk kafir dalam kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik. Itu orang tua yang kafir, apalagi orang tua kita masih muslim. Walaupun mungkin mereka masih banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dia masih muslim tentu lebih baik daripada yang kafir. Jadi, anak jangan diajarkan durhaka kepada orang tuanya karena ini banyak terjadi. Suami istri bercerai, anak yang ikut istri misalkan diajari durhaka sama bapaknya atau sebaliknya, ini nggak baik. Jangan seperti itu, bukan itu pendidikan yang baik. Tetap hubungan ayah dan anak, ibu dan anak itu nggak akan pernah putus selama-lamanya. Iya. Kecuali itu tadi orang tuanya memusuhi Islam. Orang tuanya memusuhi Islam, memerangi Islam, maka harus dia berlepas diri dari mereka. Iya. Dan ini tentu kesalahan